abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah pada sore hari ini kita akan menyambung pelajaran kita dan pada pertemuan yang lalu kita telah membaca sebuah hadis yang di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan permintaan Musa kepada Allah agar diajarkan sesuatu yang dengannya Musa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala meminta kepada Allah dan ternyata Allahu Tabaraka Taala memerintahkan Musa untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya langit yang tujuh beserta penghuninya dan bumi yang tujuh diletakkan di salah satu anak timbangan dan la ilaha illallah ditembak ditaruh di anak timbangan yang satunya maka akan lebih berat kalimat la ilaha ilallah. Iya. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya yaitu hadis yang terdapat di halaman ke-32 di dalam cetakan yang saya pakai. Iya. Qala al-muallif rahimahullah wa li dan diriwayatkan oleh al-Imam Tirmizi. Iya. Dan di dalam riwayat Tirmizi ini Barakallahu fikum. Naam, beliau Al-Imam menghasankan hadis ini. An Anasin wa hasanahu dan tirmidi menghasankan hadis ini. Jadi hadis ini salahiyatul lil hujjah. Boleh bisa dipakai untuk dijadikan dalil, dijadikan hujah karena hadisnya hasan. Di bawah hadis hasan itu tingkat derajatnya di bawah sahih, di atas dhaif ya sehingga dia termasuk ya dalil yang bisa dipakai nam untuk berhujjah. An Anasin dari Anas. Siapa Anas? Kalian lihat di bawah. Huwa Anas bin Malikin ibni Nadhr al-Ansari al-Khazraji. Anas adalah Anas bin Malik bin Nadhr al-Ansari al-Khazraji khadimu Rasulillah pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, khadamahu ashra Anas menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Eh, dan Anas ini akhirnya mewariskan ilmu yang banyak ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk keutamaan Anas adalah seorang yang didoakan kebaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Didoakan banyak hartanya, banyak anaknya, panjang umurnya dan didoakan juga masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Iya, di sini menunjukkan keutamaan membantu ya seorang yang soleh membantu seseorang yang punya keutamaan iya baik dalam urusan agamanya ataupun dalam urusan naam keluarganya ya seperti Anas di sini membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di naam kehidupan nabi ya wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam nabi berkata Allahumma akthir malahu ya Allah banyakkan anaknya ya jadi termasuk nikmat dari Allah kepada seorang hamba adalah ketika Allah anugerahkan dia banyak anak ya nah jangan tertipu dengan propaganda orang-orang yang mengatakan banyak anak banyak masalah tidak justru banyak anak ini adalah lahan amal soleh orang tua, lahan amal soleh ayah dan juga ibu. Iya. Dan anak apabila berhasil dididik menjadi anak yang baik, dia akan menjadi investasi yang besar bagi orang tua di dunia ataupun di alam kuburnya nanti, di akhiratnya nanti. Iya. Nah, di antara bukti bahwasanya banyak anak adalah sebuah kebaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah agar membanyakkan membanyakkan anak untuk Anas ini. Allahumma aktsir malahu ya Allah perbanyak hartanya. Maaf saya ulang. Ya Allah perbanyak hartanya wa waladahu dan banyak dan perbanyak anaknya. Wa adkhilhul jannah dan masukkan dia ke dalam surga. Iya. Mata sanatasnataini wa tis'in. Ya, Anas ini meninggal pada tahun 92 Hijriah. 92 Hijriah. Wakilah sanata thalatha wa tis'in. Ada juga yang mengatakan beliau meninggal tahun 93 waqad jawazal mi'ah dan ketika itu usia beliau sudah lebih dari 100 tahun. Ya, sudah lebih dari 100 tahun. Iya. Kita ulang wali Tirmizi wa hasanahu an Anasin radhiyallahu anhu sami'tu kata Anas aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah berkata Qala Allah taala Allah berkata Allah taala berkata ya, jadi kalau ada hadis yang Rasulullah meriwayatkan hadis itu dari Allah ini yang dikatakan sebagai hadis kudsi hadis kudsi iya kata Allah ya Adam wahai anak Adam iya. Lau ataitani bi kurabil ardi khataya kalau seandainya engkau mendatangi aku dengan membawa sepenuh bumi berupa dosa perhatikan Allah mengatakan wahai anak Adam kalau kamu datang kepadaku nanti dengan membawa sepenuh bumi isinya dosa semua laqitani kemudian engkau temui aku la tusyriku bi syai'an dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan satu apapun jadi dosanya yang banyak itu yang besar itu bukan dosa syirik bukan dosa syirik kamu datang dengan membawa sepenuh bumi berupa dosa dalam kondisi tidak berbuat syirik tidak menyekutukan aku dengan satu apapun kabi kurobiha magfiratan niscaya aku akan datangi engkau dengan membawa sepenuh itu pula berisi ampunan ya jadi ini keutamaan seseorang yang bertauhid sesuai dengan bab yang kita baca bab ya fadlu tauhid wa ma yukafiru bihi minad dunub bab keutamaan tauhid dan perkara-perkara yang bisa menghapuskan dari dosa dan tauhid itu ya sesuatu yang bisa menghapuskan do dosa iya dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan kalian lihat di bawahnya kurobun Ma, apa makna kurob bidomil qaf kurob dengan mendomahkan kofnya Wakila bikasriha ada juga yang mengatakan mengkasrohkan kofnya. Jadi ada yang membaca kurob, ada yang membaca kirob. Iya. Wa dhammu ashhur. Ashhar akan tetapi domah lebih masyhur. Jadi dibaca kurab ini lebih masyhur. Wa huwa mil'uha. Maknanya sepenuh itu. Ya kalau di sini kan sepenuh bumi. Ya, berarti kurabul ardi sepenuh bumi. Au ma yuqaribu mil'aha atau sesuatu yang dekat hampir penuh. Ma yuqaribu mil'uha. Nah, sesuatu yang hampir penuh atau sesuatu yang penuh itu yang namanya kurab ya la ataituka ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma laqitani la tusyriku bi syai'a kemudian kamu datangi aku dalam keadaan engkau tidak menyekutukanku dengan satu apapun ai thumma mutta kemudian kamu mati ya kamu mati Halakau nikah saliman mini syirki. Engkau mati dalam kondisi kamu selamat dari kesyirikan. Dosanya banyak, tapi bukan dosa syirik. Ada ya. Hada syartun fil wa'di. Dan ini adalah syarat ya untuk janji ini. Janji Allah berikan ampunan sebesar apapun dosanya, syaratnya ini. Matinya tidak dalam kondisi berbuat syirik. E. Bihusulil maghfirah. Ini adalah syarat ya pada janji ini sehingga didapatkan ampu ampunan. Apa itu makna maghfirah? Al maghfirah diambil dari kata al gofru yang mana al gofru ini secara bahasa adalah asatru penutup. Secara syariat tajawuzullah Allah memaafkan. An khotoya dari kesalahan-kesalahan Wadunu bi aibadihi dan dosa-dosa hamba hambanya. Ini yang namanya ampu amagfirah kalau bahasa kita ampu ampunan. Baik. Iya, makna ijmali lil hadis. Sekarang apa makna global dari hadis ini? Kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, yukhbiru Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih azza wa jalla. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dari Robnya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah mengabarkan hadis ini dari Allah. Anahu yukhatibu ibadahu Allah mengajak bicara para hamba-hambanya. Wa yubayyinu lahum sa'ata fadlihi dan Allah menjelaskan untuk para hambanya akan luasnya keutamaan Allah. Wa rahmatihi akan luasnya rahmat kasih sayang Allah Wa annahu yaghfiru dzunuba. Allah mengampuni dosa-dosa. Mahma kathurat betapapun banyaknya dosa tersebut. Madamat duna syirki selama dosa itu bukan dosa kesyirikan. Wahadal itu dan hadis ini mislu qaulihi ta'ala sama persis seperti firmannya Inna الله لا يغفر أن bihi wa ويغفر ما دون ذلك لمن di dalam surat An-Nisa Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni yang di bawah itu bagi siapa yang Allah kahan kehendaki iya ya jadi selama dosa itu bukan dosa syirik masih mungkin Allah ampuni Kalaupun seandainya tidak Allah ampuni, Allah azab dia, dia tidak akan kekal di neraka. Nanti satu saat Allah akan bersihkan dosanya, Allah masukkan dia ke dalam surga karena tidak ada penghuni neraka yang kekal dalam kondisi dia muslim. Iya. Tapi kalau seandainya dia kafir, dia musyrik, dia adalah penghuni neraka abadal abidin selama-lamanya. Abadan abidin selama-lamanya. Munasabatul hadis lil bab. Sekarang apa kaitan hadis ini dengan bab? Iya. Kata Syekh, "Anna fihi dalilan." Sesungguhnya di dalam hadis ini ada dalil. Ala kasrati thawabi tauhid. Di dalam hadis ini ada dalil akan banyaknya pahala tauhid. Wa annahu yukaffiru dzunub. Sesungguhnya tauhid itu mengampuni dosa, mahma katsurat betapapun banyaknya dosa tersebut. Iya. Munasabatul hadis sekarang kayak kesesuaian hadis ini dengan bab. Iya. Kalau tadi makna global dari hadis, sekarang kaitan hadis ini dengan bab. Iya. Nah, afan ini sudah kita baca. Berikutnya, ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil faidah dari hadis ini? Ya. Faidah yang pertama, fadlu tauhid wa kasratu thawabihi. Faidah hadis ini yang pertama adalah keutamaan tauhid dan banyaknya pahala tauhid tauhid. Yang kedua sa'atu fadlillah wajudihi wa rahmatihi wa afwih. Yang kedua adalah luasnya keutamaan Allah dan betapa dermawannya Allah dan betapa rahmatnya kasih sayangnya Allah dan betapa, pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang ketiga, Aradu alal khawarij. Hadis ini adalah bantahan buat khawarij. Ya, bantahan buat orang yang punya pemakiran pemikiran khawarij. Siapa khawarij? Alladzina yukafiruna murtakibal kabirah, yaitu orang-orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, mereka tidak bisa melihat seseorang terjatuh ke dalam do dosa. Iya, padahal mereka sendiri banyak berdo berdosa. Iya, mereka kalau ada melihat orang berbuat dosa, iya, mereka tidak tidak segan untuk mengkafirkannya. Iya, hadis ini bantahan untuk mereka. Iya. Nah, hadis ini bantahan buat khawarij alladzina yukafiruna ma'murtakibal kabirah. Khawarij adalah orang-orang yang melakukan dosa nah mengkafirkan pelaku dosa besar allati hiya duna syirki padahal dosa itu bukan dosa atau padahal dosa itu masih di bawah dosa kesy kesyirikan. Iya. Nah, dan di antara kaum teroris ya, mereka adalah pewaris pemikiran Khawarij. Tidaklah mereka membunuh tentara, membunuh polisi. Itu dikarenakan sebelumnya mereka telah mengkafirkan polisi tersebut. Kenapa? Karena mereka menganggap pemerintah kita adalah pemerintah yang kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya mereka kafirkan pemerintah dan kafirkan pula orang-orang yang mendukung bekerja untuk pemerintah seperti polisi, TNI yang kita ketahui saat ini. Iya, mereka adalah orang-orang yang mewarisi pemikiran khawarij ini. Faidah yang keempat, isbatul kalamilillahi azza wa jalla hadis ini menetapkan sifat kalam untuk Allah. Jadi Allah tersifati dengan berbicara. Mana dalilnya? Di antaranya dalilnya ini. Rasulullah mengatakan Allah berkata. Berarti Allah tersifati dengan al-kalam. Iya. Dan sifat kalamnya Allah ini alama yaliku bijalalihi sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Eh. Iya. Faidah yang kelima bayanun Lima la ilaha illallah. Faedah yang kelima, hadis ini menjelaskan makna dari la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Keutamaan la ilaha illallah bukan hanya sekedar diucapkan, akan tetapi dia bisa mempunyai keutamaan yang besar apabila diketahui maknanya dan dipenuhi konsekuensinya, tuntutan-tuntutannya. Hadis ini menjelaskan makna la ilaha illallah. Apa maknanya? tarku syirki makna la ilaha illallah adalah meninggalkan kesy kesyirikan. Di dalam hadis ini Allah mengatakan kalau kamu datang kepadaku membawa sepenuh bumi berupa dosa, tapi kamu temui aku dalam keadaan tidak berbuat syirik. Nah, ini makna dari la ilaha illallah yaitu meninggalkan kesy kesyirikan. Qalilihi wa kathirihi. syirik yang sedikit ataupun yang banyak. Wala yakfi qauluha bil lisan dan la ilaha illallah itu tidak cukup diucapkan dengan lisan. Ya. La ilaha illallah tidak cukup disebut diucapkan dengan lisan, tetapi juga harus diiringi dengan naam pemahaman terhadap maknanya. Yang keenam, isbatul ba'si wal hisabi wal jaza. Hadis ini memberikan kita faidah ya menetapkan adanya kebangkitan. Kapan hamba ini bertemu dengan Allah? Nanti pada hari kiamat. Wal hisab, hadis ini juga menunjukkan adanya perhitungan, adanya hisab. Wal jaza dan juga adanya pemba, pembalasan. Iya. Baik, selesai kita dari hadis ini. Dan ini adalah hadis terakhir dari bab fadli tauhid wa mayukafiru minad Foto habis hmm? habis. <clears throat>